Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar ayat yang berkaitan mengenai penetapan kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Halaman 65 perhatikan yang punya kitabnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Habibullah taala wa ra'ah bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu dibentangkan memberikan infak rezeki kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Di sini barakallahu fikum jelas sekali ayat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Tidak seperti orang-orang Yahud yang mengatakan kedua tangannya apa kemarin terbelenggu katanya. Allah musta'an kita lihat. Fa wasafa nafsahu bi anna lahu yadain. Nah barakallahu fikum maka di sini Allah taala mensifati dirinya bahwasanya Allah taala punya dua tangan. Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan. Wa annahu yunfiq subhanahu kaifa yasha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginfakkan, memberikan infak, memberikan rezeki kepada siapa punya Allah taala kehendaki. La ahad ya'tarid alaih, enggak ada seorang pun yang menentang. Walam yamna'uh, tidak ada pula yang menghalang-halanginya. Wala yamna' fadlah subhanahu wa ta'ala dan enggak ada seorang pun yang menghalang-halangi keutamaan Allah Taala, enggak ada yang berani menghalang-halangi dan enggak ada yang mampu. Karena rezeki semuanya mutlak di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan rezeki kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki, kan gitu. Naam. Asy-syahid minal ayah, syahid inti dari ayat tersebut yadahu. Lafaz dahu itu syahidnya. Wasafa nafsahu bi anna lahu yadain. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwasanya Allah taala punya dua tangan. Nah, para ulama telah menyebutkan di sana ada kelompok-kelompok sesat yang mengatakan kalau Allah telah punya dua tangan, apakah dua tangan Allah Taala kanan dan kiri? Nah, itu perlu diperhatikan. Kanan kiri atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum, pendapat yang rajih sesuai dengan istinbat, pendalilan dan juga nah barakallahu fikum istinbat para ulama dari dalil-dalil yang ada, kedua tangan Allah Taala adalah kanan. Kilta yadai rahman yamin. bang ya? Nah, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Enggak usah banyak nanya, Mas, tapi kanan terus bagaimana? Kalau keduanya kanan itu sudah masuk dalam kategori tidak boleh dipertanyakan. Kita mengimani kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Dalam rangka juga untuk apa? Meniadakan tangan kiri karena apa? Biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bersih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan, tidak perlu diperbincangkan, tidak perlu digambarkan, tidak perlu di nah barakallahu fikum perdebatkan. Yakini saja. Karena hadisnya sahih. Nam kilta dari rahman yamin. Nam kedua tangan ar-rahman kanan. Itu hadisnya sahih. Naam. Kita lihat. Karena fil ayatil ukhra sebagaimana dalam ayat yang lain yang jelas para ulama ahlu sunnah sepakat ya Allah Ta'ala memiliki dua tangan sebagaimana di dalam ayat yang lain ma mana'aka antas duda lima khalaqtu biyadayya apa yang menghalang-halangi dirimu untuk sujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Siapa maksudnya orang ini? Adam alaihissalam. Jadi waktu itu Allah Taala tanya kepada iblis, eh, wahai iblis, apa yang menghalang-halangi dirimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Padahal siapa maksudnya? Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Sudah kita lewati ya. Iblis itu adalah apa? adalah makhluk yang pertama kali membuat kias yang fasid. Kias yang rusak iblis. Ketika disuruh sujud malah main kias dia. Katanya anak anak khairu minhu. Khalaqtahu minna nam khalaqta khalaqtahu min tin khalaqtani min narin khalaqtahu min tin katanya. Ya kan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu. Itu enggak ayatnya? Anak khairu minhu Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin atau bagaimana ayatnya? Gitu kan? Na'am barakallahu fikum. Artinya apa? Iblis ketika suruh sujud dia malah main kias Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa Kholak min tin. Dan engkau menciptakan apa? Dia dari tanah. Jadi menganggap api itu lebih baik dari tanah. Keliru atau benar ini akhdiyat? Keliru atau benar? Api lebih baik daripada tanah? Keliru, iblis Eh, sampai-sampai para ulama sebagian mereka di, di antaranya adalah Al-Imam Syangkiti rahmatullah alaih dengan semakna beliau mengatakan awwalu man qasa iblis. Pertama kali bikin kias yang fasid adalah iblis. Eh, menganggap api lebih baik daripada tanah. Padahal yang lebih baik yang mana andalah? Api atau tanah? Kenapa? Hah? Kenapa kalau tanah nama lebih baik? Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa dipakai untuk bercocok tanam. Kalau api bagaimana sifatnya? Membakar, merusak, paham ya? Jadi kiasnya kias fasid. Nah, barakallahu fi kiasnya kias fasid iblis seperti itu. Paham ya? Nah, ketika disuruh sujud, eh, dia malah main kias, kias fasid tadi itu. Kita nah, lihat sini. Nah, barakallahu fikum, ma akan an tasjuda lima khalaqtu bi biadanya Apa yang menghalangi dirimu untuk Nah barakallahu fikum sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, haitsu khalaqa Adam biyadayhi. Subhanahu wa taala. Yaitu karena Allah taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Wa amma baqiyatul khalaiq fa innahu yakhluquhuma bi amrih. Penting ini. Adapun sisa makhluk-makhluk yang ada, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan perintahnya. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Paham ya? Tapi Nabi Adam alaihissalam khusus Allah Taala ciptakan dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Naam, memang dari tanah, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kedua tangannya. Adapun makhluk yang lainnya kun fayakun. Paham ya? Kita lihat kun bisyai' kun fayakun. Allah Taala mengatakan pada sesuatu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi semuanya mudah bagi Allah Taala ya. Naam tatakawwan ala syai' bi amrihi subhanahu semua perkara tersusun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala amma adam fa innallaha khalaqahu bi yadihi subhanahu masyaallah adapun adam alaihissalam maka sungguhnya Allah taala menciptakannya dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala wa hadha tasyrifun li adam alaihissalam alaihi salatu wassalam ini bentuk pemuliaan untuk Nabi Adam alaih salatu wassalam min bainis sa'il khalqi eh? pemuliaan dari apa? Di antara seluruh makhluk-makhluk yang ada. Karena yang lainnya Allah Taala menciptakannya dengan apa tadi? Kun fayakun. Sedangkan Adam alaihissalam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Annallaha khalaqahu biyadihi jalla wa ala. Bahwasanya Allah taala menciptakan dengan tangannya. Lima khalaqtu biyadayya qal khalaqtu Nah, di sini lafaznya khalaqtu aku ciptakan dengan kedua tanganku. Suma qala biadanya yadayya. Hadza sarihun fi itsbatil yadain lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini terang-terangan mengenai penetapan kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu bingung, enggak perlu bimbang, enggak perlu ragu. Terkadang dalam ayat ada yang lafaznya Jama ada yang lafaznya mufrad, ada yang lafaznya musanna seperti ini. Yang mufrad, nah barakallahu fikum tidak meniadakan dua, yang jama dikembalikan akal jama isnan. Paham ya? Atau sebagian mereka yang jama dibawa pada makna apa pengagungan. Paham ya? Jadi jama tidak men, bukan berarti banyak, tapi bisa jadi dua karena pemuliaan. Paham ya? Karena jama itu paling sedikitnya berapa? Dua. Dua dikatakan jama atau tidak? Ewa. Memang dua itu musana, tapi jama itu paling sedikitnya dua. Orang salat jamaah paling sedikit berapa orang? Dua orang dikatakan jamaah. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, kilta yadai rahman yaminun. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Enggak perlu dibahas lagi bagaimana bentuknya, masa kanan sih, mau kita ada kanan kiri. Kita manusia, jangan disamakan dengan kita. Paham ya? Semua yang kita Nah, barakallahu fikum angan-angan kan yang kita pikirkan di benak kita tidak terlepas dari dua perkara. Paham ya? Kalau sudah masuk dalam asma wa sifat enggak usah mata-mata sudah. Paham ya? Terus bagaimana cara yang paling tepat? Beriman selesai. Enggak usah mata-mata karena kalau kita bayangkan enggak akan terlepas dari dua perkara. Pertama, menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Kedua apa kemarin? Menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Parahan, parah. Pertama, menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya sudah keliru. Yang kedua, menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang enggak ada tambah parah lagi. Paham maksudnya ya? Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik? Nah, barakallahu fikum wal imanu bihi wajibun. Ingat-ingat kalamnya Imam siapa itu? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika ada sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, dia bertanya kepada beliau, "Ya Aba Abdullah, eh, ya Aba Abdullah mal istiwa?" Nah, wahai Abu Abdullah, apa itu istiwa? Kemudian Abu Abdullah Nah, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Kemudian apa? Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya bagaimana istiwanya? Majhul, kita enggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwanya Allah Taala wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu itu bid'ah. Akhirnya beliau menyuruh untuk orang tadi dikeluarkan dari majelisnya. Karena banyak tanya, masalah asma sifat cukup kita amantu billah. Wa amantu bima Nah barakallahu fikum aradallahu wa arada rasuluh. Paham ya? Beriman dengan Allah taala, beriman dengan apa yang Allah taala inginkan dan Rasulullah Rasulullah SAW inginkan. Enggak perlu macam-macam. Karena masalah asma sifat kalau macam-macam sangat berbahaya sekali. Bergelimpangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, itu semuanya kenapa bergelimpangan? Karena terlalu apa? berlebihan dalam menghadapi eh, memahami asma wa sifat. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Ahlud dalal yaqulun, orang-orang sesat mereka mengatakan al murad biyadillah qudrah. Allahul musta'an. Al murad biyadillah tuh Yang diinginkan dengan tangan Allah adalah kemampuannya katanya. Ai khalaqtahu biqudnam, khalaqtuhu biqudrati katanya. Aku menciptakan Adam dengan kemampuanku. Keliru atau tidak ini? Keliru. Kenapa keliru? Berarti enggak ada bedanya kita dengan Nabi Adam. Kita diciptakan oleh Allah Taala dengan kemampuannya atau bukan? Ewa. Kita diciptakan oleh Allah Taala dengan kemampuan Allah Taala. Nabi Adam diciptakan juga dengan kemampuan Allah Taala. Ada bedanya nggak berarti? Nggak ada bedanya. Berarti sama aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya untuk membedakan bahwasannya apa? Nabi Adam lain dengan yang lainnya gitu loh. Faham belum? Sehingga di sini bantahan untuk mereka bahwasanya tangan ya tangan bukan kemampuan. Kalau seandainya tangan diartikan kemampuan, berarti apa? Gak ada bedanya antara Adam alaihissalam dengan kita. Kita diciptakan oleh Allah taala dengan kemampuan Allah taala atau tidak? Iya. Nabi Adam dengan kemampuannya juga sama berarti. Ini kalau menurut versi mereka seperti itu. Itu keliru ya. Yang sahih bagaimana? tangan Tangannya tangan. Yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mahum salah ya? Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam kita lihat sini. Fayuraddu alaihim maka dibantah ucapan tersebut dikembalikan kepada mereka annahu law kana kadzalik lam yakun li adam maziyah ala khairihi minal makhluqat. Benar. Kata beliau, kalau seandainya tangan maknanya adalah kemampuan, niscaya tidak ada pada Adam suatu keistimewaan atas yang lainnya dari kalangan makhluk yang ada. Karena kita juga diciptakan dengan kemampuan Allah Taala. Berarti sama kan? Kalau sama berarti ada enggak keistimewaannya? Enggak ada. Menunjukkan bahwa tangan tersebut adalah tangan bukan kemampuan. Paham ya? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam karena eh, dengan kemampuannya ya sama Allah taala ciptaan kita dengan kemampuannya juga. Berarti enggak ada bedanya. Faham soalnya cara bantahnya ya? Faham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Yang punya kitab disimak kitabnya ya biar enggak gagal paham ya karena penting sekali ini. Terkaitan masalah apa? Ahlul bid'ah dalal. Naam. Kata beliau, "Kullul makhluqat khuliqat bi qudratillah subhanahu wa ta'ala." Semua makhluk diciptakan dengan kemampuan Allah taala gitu loh. Semua makhluk, hewan pun juga dengan kemampuan Allah taala. Sehingga kalau dikatakan tangan adalah kemampuan sangat keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau mereka mengatakan, "Lah kalau kita katakan Allah taala punya tangan, sama dengan tangan kita katanya." Berarti kita menyerupakan Allah Taala dengan makhluk. Itu sudah pemahaman yang keliru. Ingat-ingat kaidahnya. lusun nati wal jamaah dalam menetapkan, dalam mensucikan. Apa kaidahnya? Naam ahsan. Isbatun bila ta'til, isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Ingat-ingat kaidahnya itu ya. Isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til itu kaidahnya. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah Taala tanpa meniadakan yang lainnya, tanpa menolak sifatnya. Paham belum? Allah Taala kita sucikan dari seluruh kekurangan tanpa kita meniadakan sifat-sifat yang lain. Paham ya? Tangannya tangan, tapi beda tangannya Allah Taala dengan tangan makhluk. Selesai urusan. Paham belum? Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til itu kaedahnya. Naam. Kita lihat Sanian yang kedua, annahu qala biyadayya, bahwasannya Allah Taala menyatakan biyadayya dengan kedua tanganku, hal yukal bi qudratayya? Naam, apakah sekarang dikatakan sini dengan kedua kemampuanku? Halillah qudratan? Apakah Allah Taala punya dua kemampuan? Au qudrah wahidah atau satu kemampuan? Lahu qudrah wahidah. Allah Taala memiliki satu kemampuan, tapi kemampuannya meliputi segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Nah, ada pertanyaan dari ahlu bid'ah wa dhalal waliyadzubillah. Pertanyaan tersebut jangan sekali-kali kita mencontoh atau meniru. Paham ya? Kalau Allah Ta'ala itu maha mampu, mampu atau tidak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya kata mereka. Ini muncul dari ahlu kalam, ahlu filsafat, eh, ahlu mantik. Eh, ahlu filsafat, ahlu mantik mengatakan, kalau Allah Ta'ala maha mampu, mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan yang sama Allah juga gitu. Jadi Allah dua. Paham ya? Kita katakan apa? Para ulama telah membahas barakallahu fikum maksud mampu terhadap segala sesuatu fil mumkinat. Penting itu ya. Mampu pada sesuatu yang semuanya yang mungkin-mungkin terjadi. Perkara yang enggak mungkin terjadi, Allah taala tidak akan menciptakannya. Paham belum ini? Paham belum? Perkara yang tidak mungkin terjadi, Allah taala tidak akan menciptakannya. Karena apa? Karena tidak masuk dalam perkara mungkinat perkara yang mungkin terjadi. Sehingga Allah Taala mungkin enggak menciptakan semisalnya, enggak mungkin. Paham belum? Kan sebutkan dalam ayat itu kalau seandainya di muka bumi ini, di langit atau bumi, ada dua ilah apa yang terjadi? Rusak atau tidak? Rusak, saling berebut. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya Allah Taala nah, hanya satu, zat yang tunggal. Nah, itu kesimpulannya ya, barakallahu Jadi, nah Allah Taala Eh, kemampuan Allah Taala meliputi segala sesuatu pada perkara yang mungkin, perkara yang mungkin terjadinya. Perkara yang tidak mungkin tidak dibahas. Jangan bertanya-tanya masalah itu. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak ada. nah. padahal ala anna kaulahu setiadanya, maka ini menunjukkan bahwasannya ucapan Allah Taala biadanya dengan kedua tangannya tasniyatu yadil haq naam haqiqiyah, yaitu eh, duanya tangan tersebut secara hakikat. Tangannya dua. Kama yufham hada minal ma'na lughawi wal ma'ruf fil hissi sebagaimana hal ini dipahami dari makna secara bahasa dan juga sudah dikenal secara apa? secara perasaan. Paham ya? Perasaan kita, hisnya kita yang namanya eh, dua tangannya tangan beneran gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Lakin lahu yadan subhanahu wa ta'ala takhtassan bihi. Akan tapi Allah Ta'ala punya dua tangan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. La tusbihan yadail makhluk kedua-duanya tidak serupa dengan kedua tangan makhluk fayadahu taliqani bihi jalla wa ala maka kedua tangannya Allah taala nah barakallahu fikum adalah apa kedua tangan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala wala ya'lam kayfiyatahuma illallah dan tidak ada yang tahu tentang bagaimana bentuknya keduanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaisata kayadil makhluqin. Dan kedua tangan Allah Ta'ala tidak seperti kedua tangan makhluk. Ingat-ingat, kalau membantah orang seperti ini sebenarnya mudah. Cuman yang, yang penting orang nggak emosi. Paham ya? Karena kadang kita ahlu sunnah juga emosi kalau ngelayani orang seperti ini, ya Juga katakan berkali-kali jangan menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya. Ngayal juga dia. Kalau Allah Ta'ala tangan berarti sama dengan tangan kita. Sekarang kita debat secara halus tapi bapak dengan emosi ya. Gitu dulu. Kalau bapaknya bilang, "Iya, anak enggak emosi." Sekarang bapak Punya tangan nggak Pak? Punya. Maaf ya, Pak ya. Kucing punya tangan nggak Pak? Punya juga, kucing punya tangan. Apakah tangan Bapak sama dengan tangan kucing? Kata Bapak, sama. Berarti <laughs> bohong dia sama. Paham ya? Dia nggak akan mengatakan enggak sama. Mungkin tangan manusia masa sama dengan tangan kucing? Sama-sama makhluk ada berbeda, apalagi makhluk dengan al-khaliq lebih beda lagi. Namanya kias aulawi namanya ya. Sama kalau fikum lebih-lebih lagi Allah Taala lebih berbeda lagi. Sama-sama makhluk ada beda, Tangan bapak sama nggak tangan kucing, Pak? Oh, nggak sama, Mas. Ini tangan manusia, masa sama dengan kucing? Lah kok bapak menyamakan tangan dengan makhluk? Berhenti dia, diam di situ. Karena nggak mungkin dia akan menyamakan. Kalau dia menyamakan tangan bapak sama dengan tangan kucing, sama persis katanya. Nggak mungkin. Paham ya? Secara apa logika seperti itu. Mahum ya? Ayo nah kalau bingung kita lihat lagi. Fahum yanfauna 'anil yadain khasyatan min at-tasbih wa Allah musta'an ini lihat ini. Mereka meniadakan dari Allah Ta'ala kedua tangan karena khawatir adanya penyerupaan menurut sangkaan mereka. Kami khawatir kalau menetapkan Allah Ta'ala punya tangan khawatir nanti menyerupakan dengan makhluk. Kata mereka khawatir katanya. Nah kita katakan apa kaidahnya ini? Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til selesai. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah Ta'ala tanpa meniadakan tanpa menolak sifat yang lainnya. Kan itu. Ini kata-kata mereka seperti itu. Kita khawatir. Kalau Allah Taala punya tangan, khawatir Allah Taala nanti serupa dengan makhluk. Fanaqul la tasbiha abada. Tidak ada keserupaan selama-lamanya. Li'annahu la tashabuha baina yadillah wa baina yadil makhluk. Masyaallah. Dikarenakan enggak ada keserupaan antara tangan Allah Taala dan antara tangan makhluk. Enggak ada keserupaan. Sesama makhluk aja sama-sama manusia sama-sama punya tangan. Apakah tangannya sama persis? Gak sama. Terkadang ada yang tangannya kecil, ada yang tangannya pendek, ada yang tangannya besar, ya enggak? Ada juga yang terkadang barakallahu fikum, na'am tangannya bengkok misalkan, ada tangannya lurus, macam-macam. Sama-sama tangan badal. Ingat-ingat kaedahnya kemarin apa kaedahnya? Alhamdulillah. Sama dari sisi nama tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya apa kaitannya kemarin? Awanam barakallahu fikum ahsan. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fid dawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya itu adalah kaedah yang paling penting juga dalam masalah asma wa sifat. Jangan dilupakan. Jangan sampai dilupakan karena mau nggak mau dalam kehidupan kita sehari-hari pun namanya sama boleh tapi hakikatnya beda. Ya enggak? Sama-sama namanya eger. Contohnya sandal ya ini eger. Yang ini juga eger. Yang satunya ori, yang satunya KW. Beda atau sama? Hakikatnya? Hakikatnya beda. Yang ori 250, yang KW cuma 60 ribu. Malum. Itu contohnya aja. Contoh bahwasanya sama nama ternyata hakikatnya beda gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Naam hasya wa kalla sekali-kali enggak akan mungkin, tidak mungkin. Eh, tidak akan mungkin sama tangan Allah dan tangan makhluk. Wa ma yaqa'u at-tashabuh 'inda man la ya'qil. Bahwasanya terjadi keserupaan bagi orang yang tidak paham. Layakil layak paham karena orang memahami itu dengan akal bukan dengan otak. Otakmu di mana kok nggak paham kayak gini aja? Keliru. Kok nanya otak? Otak di kepala, otak letaknya. Pemahaman letaknya bukan di otak tapi di hati. Paham ya? Otakmu di mana? Otakmu di dengkul ya? Otak di dengkul gimana? Yang nanya ini gagal paham itu loh, otak di dengkul. Otak di mana? Otak di kepala kan? Nah, seharusnya dia ngomong akalmu di mana kok nggak paham? Kok otak terus yang dibahas? Anak sering dengar atau dengar juga ya. Otakmu didengkul, otak didengkul gimana? Dia yang nanya itu enggak paham juga otak didengkul coba bayangkan. Otak di mana? Abu Ahmad? Di kepala kan? Kepala otak didengkul gimana? Orang kalau nanya, antum itu kok enggak paham tuh akalmu di mana? Paham ya? Karena orang memahami dengan akal bukan dengan otak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki apa? Memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Menunjukkan bahasanya apa? Orang memahami perkara itu dengan apa? Dengan akal. Akal letaknya dalam hati bukan di atas, bukan lewat, Bukan di dalam kepala. Hanya saja otak ada fungsinya ikut berperan untuk menyalurkan itu mungkin. Tapi kalau secara mutlak otak itu yang digunakan untuk berpikir, untuk memahami itu enggak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wala Nam wala yafham kalamullah. Terjadi penyerupaan, eh, kesamaran itu menurut orang yang tidak memahami dan tidak paham terhadap ucapan Allah taala wa amma ahlul ilm fala yuskil hada alaihim adapun ahlul ilm maka tidak ada iskal tidak ada permasalahan dalam masalah ini mereka yakin semuanya tangan ya tangan turun ya turun paham ya Allah taala turun ke langit dunia kapan sepertiga malam terakhir yang turun apanya utusannya perintahnya malaikatnya atau benar-benar Allah taala turun benar-benar Allah Subhanahu wa taala turun. Oleh karena itu, entah ulang-ulang lagi ya. Nasihat untuk anak pribadi dan segenap ikhwah, jangan malas-malasan bangun malam. Baik yang masih bujangan maupun yang berkeluarga. Karena kalau malas bangun malam, enggak pernah sholat malam, enggak pernah dihidupkan rumahnya dengan eh, qiyamul lail itu sangat disayangkan sekali. Imam Ahmad bin Hambal rahimatullah alaih pernah ditanya dengan semakna, beliau menjawab rajulun su, lelaki yang jelek kalau enggak pernah sholat malam. Jadi upayakan kalau seandainya dia tidur di rumah, alarm standby. Siapkan alarm. Kalau misalkan dekat mengganggu, agak jauhkan, suaranya keraskan Karena biasanya kalau didekatkan di telinganya dimatikan lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum salat malam qiyamul lail sepertiga malam terakhir bayangkan. Apa? Eh? Apa? Nah, barakallahu fikum balasan dan apa keistimewaan salat sepertiga malam terakhir di antaranya disaksikan oleh para malaikat. Kemudian bertepatan dengan apa turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ditambah tiga jaminan. Apa tiga jaminan itu? Satu, yang minta ampunan diampuni. Dua, eh, yang berdoa dikabulkan. Tiga, eh Tiga, yang minta diberi. Man yas'aluni fa'utiyah Man yad'uni fastajibalah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah, tiga jaminan. Siapa yang mau berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun kepada aku aku ampuni, siapa yang minta aku beri, bayangkan. Sepertiga malam terakhir kalau enggak percaya buktikan. Karena alhamdulillah kita dan antum mungkin pernah buktikan dan langsung juga gitu ya dalam artian rezeki itu Masya Allah, paham ya? Rezeki yang sifatnya apa? Kalau bukan bukan bentuknya harta, rezeki berupa keistiqomahan, rezeki juga Jangan ketika minta rezeki bayangannya dolar terus. Paham ya? Bayangannya rupiah, ya Allah Allah marzuknya ya Razzaq, Allah marzuknya ya Razzaq, Allah marzuknya ya Razzaq, ya Allah berikan kami rezeki, bayangannya uang terus, ratusan ribu, sukar harta terus. Keliru. Paham ya? Ketika antum minta rezeki, jangan lupa rezeki yang paling besar rezeki berupa keistiqomahan. Di atas di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rezeki harta di antaranya. Paham ya? Nah, lah seandainya ketika antum berdoa, "Ya Allah, berilah berilah kami rezeki." Kok ternyata pagi harinya enggak dapat uang, antum dapat rezeki berbagai istiqamah. Paham belum? Karena apa? Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala itu Nah barakallahu fikum hafizakumullah sangat luas sekali. Jadi kalau minta jangan jangan apa jangan fokusnya ke rezeki yang berupa harta. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir, itu yang turunnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala bukan makhluknya, bukan utusannya, bukan malaikatnya. Ingat-ingat ya, biasakan qiyamul lail, salat malam, enggak usah banyak-banyak, tiga rakaat kalau terasa berat untuk banyak. Tiga rakaat, dua rakaat salam, ditutup witir satu rakaat. Eh, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam sholat kalian itu witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? Satu rakaat. Setelah itu berdoa, "Ya Allah, Allah yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fi. Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma arinul haqqo haqqo." Doa-doa yang lainnya. Tafadhal. Yang jelas apa? sholat malam, qiyamul lain itu termasuk apa? Termasuk na'am barakallahu fikum kegiatan dan juga termasuk enam kebiasaan ibadahnya para nabi dan rasul dan bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau yang dosanya diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang beliau qiyamul lail atau tidak qiyamul lail hingga apa hingga kedua telapak kaki beliau bengkak dalam riwayat keluar darahnya Allah musta'an sampai-sampai Aisyah menegur ya Rasulullah wahai Rasulullah bukankah engkau telah diampuni dosanya akan datang dan juga yang telah lalu Nah, kemudian apakah jawaban Rasulullah SAW? Afala uhib an akuna abdan syakura? Tidakkah aku senang kalau seandainya menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan, Nabi diampun dosanya, pemegang kunci surga, pertama kali dari kalangan Nabi dan Rasul yang masuk surga. Itu pun apa? Qiyamul lain salat malam. Lah kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan atba'ut tabi'in. Kita jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Harus semangat barakallahu fikum qiyamul sholat salat malam kalau seandainya nggak mampu mendengar azan misalkan, ada alarm di dekatnya misalkan. Kalau seandainya yang lainnya masih tidur dibangunkan. Paham ya? Saling tolong menolong, bahu membahu, eh? tarik menarik, dorong mendorong. Paham ya? Agar apa? Bangun. Eh? Bangun untuk melakukan kiamul kiamul lail. Syahidnya barakallahu fikum. Nah, yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya kudrah, bukan maknanya nikmat, bukan makna-makna yang lain, tapi tangan yang hakiki sesuai dengan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.